Wabil khusus mereka dari kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan melalui lisan nabinya dan diberi kabar gembira. al mubasysyiruna bil jannah. Yang Rasulullah SAW katakan fulan fil jannah, fulan fil jannah. Wabil khusus dan lebih khusus lagi dari sepuluh orang itu ada empat khulafa ar rashidin Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar rashidin Atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Dan ketika disebutkan bahwa khulafa ar-rasyidin 30 sana 30 tahun maka ketika dihitung adalah masanya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khulilina tapi kali ini kita tidak membahas ya, satu persatu dari keutamaan-keutamaannya dan sudah ma'ruf keutamaan mereka Masya Allah ya. tidak pernah Rasulullah SAW ya. kecuali bersama Abu Bakar wa Umar karena yaf'al وأبو بكر وعمر كان سافر وأبو بكر وعمر berjalan bersama Abu Bakar wa Umar, datang bersama Abu Bakar wa Umar, dan itu sering sekali. Sampai beliau menyatakan iqtadu billadaina min ba'di atau billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah orang-orang yang setelah yaitu Abu Bakar wa Umar. Demikian pula ketika disebutkan oleh para sahabat yang lainnya siapa manusia terbaik. Juga dijawab oleh mereka Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Umar dan lainnya dan mengatasnamakan para sahabat kami para sahabat. Kunna nukhayyir baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakhayyarna Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Kami memilih-milih orang yang terbaik di antara para sahabat. Maka kami para sahabat memilih dan menganggap yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Demikian pula dalam lafaz-lafaz lainnya disebutkan afdalu ummati nabi ba'dahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Dan diawali kalimatnya dengan kalimat kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami mengucapkan dan Rasulullah SAW masih hidup. Wa afdalu ummatin nabiy ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Qul inna a'azakum Allah muslimin yang saya hormati. Maka kalimat kunna naqulu wa Rasulullah hayyun kami berkata dan Rasulullah masih hidup menunjukkan bahwasanya ucapan mereka didengar oleh Nabi dan ditakrir. Ayat masih turun, Nabi masih hidup dan mendengarkan. Sehingga kalau mereka salah pasti akan ditegur oleh Rasulullah SAW. Bukan <laughs> atau tidak. Atau kalau tidak tahu Allah akan beritahu. Tidak demikian. <laughs> sebagaimana ketika para sahabat kagum dengan seseorang dalam jihad fisabilillah dan mereka memuji-mujinya. Nabi menyatakan la huwa finnar. Ia dalam neraka. Dan itu terjadi. Yang menunjukkan kalau mereka salah akan ditegur. Dan akan dikatakan dibantah dengan kalimat tadi la huwa finnar. Tetapi ini disetujulah Nabi bahkan Rasulullah SAW mendukung mereka semua pintu tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan semakna dengan itu. Beliau puji beliau Abu Bakar dengan kalimat-kalimat yang masya Allah. Ketika kalian mendustakan, Abu Bakar menyatakan sadaqta. Ketika kalian dalam keadaan menjauh, Abu Bakar justru membela aku dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dalam sakitnya beliau menyatakan kepada Aisyah muri abaki falisalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Aisyah radhiyallahu taala anha khawatir manusia menunggu-nunggu Rasulullah ternyata yang mengimami Abu Bakar takut terkena syu'um ini kejelekan dari manusia. Maka Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau membaca sering menangis, suaranya tidak jelas, begini dan begitu." Diulangin lagi oleh Nabi dengan kalimat yang sama, "Muri abaki falisalli bin nas." Ya Rasulullah sungguhnya Abu Bakar begini dan begitu. Sampai yang ketiga Allah menyatakan, "Muri abaki falyusalli bin nas wa inna kunna la sawahib Yusuf." Sungguh kalian itu seperti sahabat-sahabat atau teman-teman saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya ini yang sampai kemudian menjelekkan Yusuf alaihissalam karena iri atau dengki. Suruh. Maka berarti memang perintah Allah SAW tidak bisa berubah. Betul-betul sungguh-sungguh. Muri abaki fal bin nas. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan ini menunjukkan keutamaan yang berikutnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya sesuatu, kemudian dijawab dan Nabi menyatakan nanti kembali lagi. Kata wanita tadi, bagaimana ya Rasulullah SAW kalau aku kembali dan kau tidak ada? Yuridul maut. Yang dimaukan adalah kematian. Dijawab, kalau aku tidak ada, datang ya Umar kalimat-kalimat yang seperti ini sangat banyak. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat-isyarat. Kalau Abu Bakar adalah yang paling pantas untuk menjadi khalifah setelahnya. Namun kali ini kita akan baca adalah kisah atau bukan kisah sejarah ketika wafatnya Rasulullah SAW. Tentunya terjadi qasimah sesuatu yang sungguh memukul punggung, yang menyedihkan. Tetapi kemudian Allah takdirkan adanya asimah yang melindungi dan menyembuhkan. Dalam khasimatul dhahr disebutkan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi dengan alif dan lam, bukan ibn Arabi, Ibnul Arabi. Kita baca ucapan beliau dalam kitabnya Al-Awasim من القواصم kata beliau qasimatul dhahr بعد أن استأثر الله بنبي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكمل له ولنا دينه أتم عليه وعلينا نعمته كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان Kata beliau, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya, mengistimewakan nabinya dan kemudian Allah sempurnakan baginya agamanya sampai Allah sempurnakan pula kenikmatan Allah atasnya dan atas kaum muslimin sebagaimana Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum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 Agar jadilah yang sempurna benar-benar sempurna tidak pernah ada kekurangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal 'amalu shalih wa darul akhirah fahiya darullahil kamilah. Maka yang sempurna adalah negeri akhirat. Negeri yang Allah persiapkan, negeri yang sempurna. Adapun di dunia Selalu ada kekurangan, ada naik turunnya. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mana qadna aidina min turab qabr Rasulillah sallallahu hatta ankarna qulubana." Kata Anas, sungguh kami belum selesai memberikan atau menguburkan Rasulullah SAW dengan tangan-tangan kami kecuali hati-hati kami sudah mengingkari Masa sih mati? Bukan mengingkari dalam artian murtad atau sejenisnya, bukan. Tetapi hati-hati kami sepertinya bagaimana perasaannya? Rasulullah SAW wafat. Yang paling mereka cintai. Yang paling mereka harapkan jadi rujukan pertanyaan mereka seluruhnya, jadi bimbingan mereka, rutan umat, uswah hasanah. Maka kami menguburkan, tapi kami nggak percaya. Rasulullah SAW wafat. Demikian kata Anas. Wadharbatil hal. Maka keadaan goncang. Para sahabat goncang. Setelah kesempurnaan, setelah mereka gembira dengan kemenangan pembukaan kota Mekah. Yadkhulun nas bidinilahi afwaja. Manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Masya Allah sempurna. Tapi kemudian ketika terjadi wafatnya Rasulullah SAW, gelisah mereka. Goncang mereka Thumma tadarakal Islam li bai'ati Abi Bakrin. Fakana mautun Nabi SAW qasimatul dhahar wa musibatul umur. Maka wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar sesuatu yang memukul punggung. Artinya musibah yang berat. Musibatul umur, musibah terbesar sepanjang sejarah keislaman adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'amma Ali fastaghfa fi baitihi ma'a Fatimah. Adapun Ali sembunyi di rumahnya bersama Fatimah. Amma Uthman fasakat. Adapun Uthman diam, gak berbicara sama sekali. Wa amma Umar, adapun Umar faahjara wa qala ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adahu Allah kama wa'ada Musa. Adapun Umar marah kepada mereka-mereka yang mengatakan Rasulullah SAW wafat. Dan beliau menyatakan tidak meninggal Rasulullah SAW. Beliau tidak meninggal. Beliau datang dipanggil oleh Allah sebagaimana Musa pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'ina yauman liyarji'unna Rasulullah sallam la yarji'unna Rasulullah sallam dan niscaya Rasulullah sallam akan kembali. Dan falyaqta'anna aydiya unasin wa arjulihim niscaya beliau kembali dan beliau akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki manusia yang menyatakan Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW eh, benar-benar wafat. Tetapi Umar eh, dalam keadaan kalutnya beliau, dalam keadaan sedihnya beliau, nggak percaya kalau Rasulullah SAW wafat. Sebagaimana kata Anas, kami menguburkan dengan tangan kami, tapi hati kami mengingkari. Masa iya Rasulullah SAW wafat? Ini betul-betul berat bagi sahabat. Begitu berat bagi seluruh kaum muslimin ketika itu. Wa ta'allaqa balul Abbas wa Ali bi amri anfusihima. Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga mendatangi Ali sebelum Rasulullah wafat ketika sakit sudah menyatakan. Kata Abbas li Ali, "Inni ara wujuh al-maut fi wujuhi Bani Abdul Muttalib. Aku tahu kematian di wajah-wajah Bani Abdul Muttalib. Karena Abbas orang yang sudah sepuh, berpengalaman, beliau hafal muka-muka orang yang akan wafat dari Bani Abdul Muttalib. Maka ketika Rasulullah SAW sakitnya itu, Abbas sudah merasa ini akan wafat. Ya Ali, aku melihat adanya kematian di wajah Rasulullah SAW. Fata'al, Nas'al Rasulullah SAW. Mari kemari. Kita tanya pada Rasulullah SAW. Nanti setelah wafat, siapa yang memegang urusan ini? Kalau memang pada kita, jadi kita tahu. Demikian keadaan-keadaan. Yang ternyata Ali menjawab tidak. Kalau kita mempertanyakannya dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkannya, maka tidak mungkin akan diberikan oleh manusia kepada kita selama-lamanya. Wa taraba amrul ansar yatlubun al-amr li anfusihim. Maka ketika itu terjadi lagi sesuatu. Orang-orang Ansar sama memikirkan siapa yang akan memegang urusan ini. Seperti Abbas. Kalau wafat dan tidak ada yang memimpin, nggak ada yang memegang, bagaimana? Jangan dibayangkan dengan apa yang terjadi di masa kita. Jangan. Mereka berpikir ingin rebutan kepemimpinan. Bukan. Tetapi mereka semua sadar. Mereka semua mengerti bahwa tidak mungkin urusan ini tanpa seorang pemimpin. Tidak mungkin. Dan itu adalah pikiran yang hak. Pikiran yang wajar. Safar saja tiga orang. Falya umma ahaduhum. Hendaklah salah seorang memimpin. Apalagi satu ummah. Nggak mungkin nggak ada pimpinannya. Maka mereka membicarakan berkumpul orang-orang Ansar di benteng Bani Saqifah. Mereka membicarakan tentang siapa yang akan memegang urusan ini setelah wafat Rasulullah SAW. Qala Awil syarika fihi ma'al muhajirin. Apakah mereka yang akan memegang? Ini orang-orang ansar. Atau orang-orang muhajirin. Atau kita kerjasama antara kita dengan kaum muhajirin وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة ابن زيد في satu lagi kejadian tentara Uzamah yang sudah berangkat belum jauh ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW intorobat sama goncang mereka semua maka mereka kembali tidak melanjutkan perjalanan betul-betul khonifidina azakumullah kegoncangan dan kekacauan terjadi di hati-hati para sahabat ini qasimatu dhahar. Berita yang menyedihkan, yang memukul punggung. Berita musibah, berita yang betul-betul dahsyat. Tetapi Alhamdulillah. Ada asimatu dhahar. Ada penyembuhnya, ada pelindungnya. Ada sesuatu yang menyelesaikan semuanya. Fatadarakal Islam. Fatadarakallahul Islamul anam. injabatul ghummah. الغمة انجياب الغمام ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه على التمام وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه kata Syekh al-Muallif kata Abu Bakar Ibn al-Arabi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Islam dan kaum muslimin dan menyingkapkan awan gelap yang menutupi mereka. Persis seperti bergesernya awan gelap dan kemudian terang kembali cuaca. Allah berikan apa yang sudah Allah janjikan. Bahwa Allah akan terus membela agama ini. Dan akan terus menjaga Rasulullah SAW artinya ajarannya. Wa iqamati dinihi ala tamam. Dan Allah akan menjaga tegaknya agama ini secara sempurna Wa in kana qad asaba ma asab, walaupun terjadi apa yang terjadi atau walaupun setelah terjadinya apa yang terjadi, kegoncangan-kegoncangan. Allah kembalikan seperti semula bi Abi Bakr wa Umar. Bi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Qul inna a'azakumullah. Diselamatkan oleh Allah dengan bangkitnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana idmatan Nabi sallallahu alaihi wa ala وسلم غائبا ghaiban fi malihi Ketika wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq sedang berada di istri lainnya di daerah Sunnah di luar kota Madinah. Fajaa ila manzilihi, manzil ibnatihi Aisyah. Maka beliau datang ketika mendengar berita tersebut ke rumah anak perempuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fihi mata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan wafatnya Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Karena memang Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya yang lain bahwa ketika dia sakit, aku ingin diurus, dirawat oleh Aisyah dan semua istrinya ridha. Maka Rasulullah SAW kata Aisyah wafat baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah SAW wafat di dadaku di antara haqinah wa dhaqinah. Haqinah lubang yang di atas ini Dhaqinah dan yang hakinah. Artinya Rasulullah SAW dalam keadaan di pangkuan Aisyah atau bersandar di dada Aisyah, Rasulullah SAW wafat. <laughs> Maka Abu Bakar datang ke rumahnya. Fakashafa'an wajhi. Disingkapkan wajahnya. Wa akaba alaihi yuqabbiluhu. Dan beliau membungkuk untuk mencium Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Tibta hayyan wa mayyita. Sungguh Demi Allah, aku, bapakku, ibuku, sebagai jaminan. Sungguh engkau ya Rasulullah harum hidupmu dan matimu. Wallahi la yajma'allahu alaika mautatain. Ya Rasulullah, engkau tidak akan didatangi kematian dua kali. Adapun kematian yang pertama, engkau telah merasakannya. Wallahi la yajma Allah alaikal mautatain. Tidak akan berkumpul dua kematian. Artinya hanya sekali kematian. Setelah itu akan dibangkitkan dan akan kekal selama-lamanya. Ini makna ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ammal maut allati kataballahu alaika faqad mittaha. Adapun kematian yang telah Allah tulis untukmu di dunia, engkau telah diberikan oleh Allah kematian tersebut. Thumma kharaja ilal masjid. Maka Abu Bakar pergi ke masjid. Wanna sufi, sedangkan manusia sedang berkumpul di masjid dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan goncang. Dan Umar masih dalam keadaan ucapan-ucapannya yang menyatakan Rasulullah SAW tidak mati. Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah dan akan kembali dan akan memotong tangan dan kaki mereka yang menyatakan Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar melanjutkan perjalanannya, tidak mempedulikan orang-orang yang berbicara sampai menaiki mimbar. Fahamidallahu asna alaih. Setelah naik mimbar, memuji Allah dan menyanjungnya sampai kemudian berkata, "Amma ba'd ayyuhan nas." Amma ba'd ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah wafat. Waman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Adapun yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan gak akan mati. Lihat kalimatnya. Kalimat yang betul-betul asimatu dhahar menyembuhkan hati-hati mereka. Bayangan mereka dalam sedihnya, Rasulullah wafat, mau apa lagi? Nabi kita telah wafat. Ternyata Abu Bakar mengingatkan bahwa kita menyembah Allah yang maha hidup Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapa yang ya'budullah fa Allah hayyun la yamut, maka Allah Maha hidup tidak akan mati. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata qutilan qalabtum ala aqabikum." Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Kata Abu Bakar, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah lewat sebelumnya para rasul-rasul. apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau dia mati, wafat, kemudian kalian akan murtad, meninggalkan agama kalian, berpaling dengan kaki-kaki kalian? Wa man yanqalib ala aqibaih dan siapa yang berpaling dari kaki-kakinya maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Siapa yang berpaling murtad, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin dan sungguh Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Akan memberikan pahala bagi mereka-mereka yang bersyukur. Qanifirin a'azakumullah. Lihat ucapan-ucapannya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka dengan ucapan Abu Bakar. Ibadah mereka terus karena Allah Maha Hidup tidak akan mati. Sedangkan Umar terkejut dengan ayat itu sampai jatuh terduduk dan menyatakan demi Allah seakan-akan ayat itu turun baru sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar. Padahal aku telah tahu, telah hafal. Tetapi Sungguh seakan-akan baru turun sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Itu sudah turun ketika Rasulullah SAW diisukan wafat pada perang Uhud. Diisukan terbunuh pada perang Uhud. Sehingga sebagian kaum muslimin goncang. Turun ayat itu. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, telah lewat sebelumnya para rasul-rasul. Kemana mereka? Wafat. Kemana para anbiya, para rasul? Meninggal. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Qul inna a'azakumullah kaum muslimin yang Maka Abu Bakar cerdas. Bakar faham ayat itu menunjukkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW benar-benar wafat. Dan saat itu, Rasulullah SAW benar-benar wafat. فخرج الناس يتلونه يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم maka manusia membaca ayat itu di ganggang kota Madinah semua membicarakan ayat itu ayat itu yang dibacakan seakan-akan baru turun saat itu lihat apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenikmatan dengan dibangkitkannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk berbicara. Wajtama'atil Ansar dan orang-orang Ansar masih berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Yatasyawarun wa yadruna ma yaf'alun. Mereka bermusyawarah dan mereka tidak sadar apa yang mereka katakan. Yani dalam keadaan mereka kebingungan. <clears throat> Wa muhajirin. Maka sampailah beritanya kepada muhajirin. Faqalu nursil ilaihim ya'tunana. Kita utus beberapa orang untuk memanggil mereka kemari. Kata Abu Bakar, jangan. Bal namshi ilaihim. Kita yang mendatangi mereka. Fasara ilaihim maka namsi kata beliau, ilaihim fasara ilaihimul muhajirun. Maka muhajirin berangkat menemui orang-orang Ansar di Saqifa Bani Sa'idah. Minhum Abu Bakar, di antaranya Abu Bakar, wa Umar, wa Abu Ubaidah dan lain-lain. Fataraja'ul kalam, maka dibahas ulang pembicaraan mereka. Faqala ba'dul ansar, maka orang-orang ansar berkata, Minna amir wa minkum amir Salah seorang kami jadi amir dan salah seorang kalian jadi amir. Maksudnya dari kalangan Ansar amir dan dari kalangan Muhajirin amir. Berarti penguasanya dua. Maka Qal berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakar kalaman katsiran musiban. Abu Bakar berbicara, berkhutbah dengan ucapan yang banyak dan tepat. Banyak dan tepat. Yaktsur wa yusib. Bicaranya banyak dan semuanya tepat. Ini keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya kalimat beliau, "Nahnul umara wa antumul wuzara." kami para amir dan kalian para wazir. Karena Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dan Rasulullah sallam karena Rasulullah sallam bersabda al-a'immatu min Quraisy. Semua ucapan Rasulullah sallam dihafal. Dan tahu di mana diletakkan. Ayat dihafal dan tahu di mana diletakkan. Sehingga ketika bicara tentang masalah kematian dibaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalaq min qablihi rasul. Ketika mereka berbicara tentang kepemimpinan, beliau ingat ucapan Rasulullah SAW, Al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Waqal dan berkata, "Usikum bil ansari khaira, an taqbalu min muhsinihim wa tatajawaz an musiihim." Sesungguhnya aku wasiatkan kalian untuk menjaga orang-orang Ansar menerima kebaikan orang-orang baik mereka dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang salah dari mereka. Khonibidina dibacakan ucapan Rasulullah SAW ketika memuji Ansar. Rasulullah menyatakan idza salakan nas wadiyan wa salakal ansar wadiyan salaktu wadiyal ansar. Kapan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW? Ketika pembagian pampasan perang dari perang Hunain yang begitu banyak dibagikan hampir semuanya kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Fulan 100 eh, ekor unta, fulan 100 ekor unta, fulan 100 ekor unta, sampai hampir-hampir Ansor nggak kebagian. Maka muncul <clears throat> orang-orang yang berbicara Rasulullah SAW sudah tidak lagi memperhatikan kita. Ini kesedihan mereka. Bahkan ada yang menyatakan Rasulullah SAW mungkin sudah akan meninggalkan kita. Tidak lagi akan kembali ke Madinah, akan bersama orang-orang Quraisy. Cemburu karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka dan mengucapkan ucapan-ucapannya. Mada taqulun? Apa yang kalian ucapkan? Qulu. Ucapkan, niscaya kalian akan dibenarkan. Mereka diam semua. Ucapkan, diulangi lagi. Bicara kalian, kalian akan dibenarkan kata Nabi. Kalian katakan bahwa engkau wahai Rasulullah dulu terusir kami yang menerimanya. Engkau dulu terlantar kami yang menampungnya. Engkau begini kami yang mendukungnya, kami yang... dan engkau benar kata Rasulullah. Mereka satu pun gak ada yang mengatakan seperti itu dan gak ada yang berani mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah menyatakan dengan kalimat-kalimat memuji Ansar. Sungguh kalau manusia menjalani satu lembah dan kalian orang-orang Ansar menjalani satu lembah, la tua dial Ansar. Aku akan menjalani jalannya Ansar. Kalau kalian berjalan, kami akan ikut jalannya Ansar. Allahumma rahamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar ya Allah rahmati orang ansar dan anak-anaknya orang ansar dan anak-anaknya anak-anaknya orang ansar tiga turunan tiga generasi didoakan oleh Rasulullah dengan rahmat mereka semuanya menangis hingga membasahi jenggot-jenggot mereka. Menangis dengan ucapan Allah SAW. Apakah kalian ridho dengan pembagianku? Mereka membawa harta-harta benda sedangkan kalian membawa Rasulullah. Maka mereka menyatakan raudina ya Rasulullah. Kami ridho ya Rasulullah. Memang yang dikhawatirkan kalau sampai Rasulullah SAW nggak balik. Justru Rasulullah SAW menyatakan harta buat mereka. Para mu'allafati qulubuhum dan aku akan kembali pada kalian. Apakah kalian ridho dengan pembagianku? Radina ya Rasulullah, kami ridho, kami ridho ya Rasulullah. Abu Bakar, ingat dia ya ucapan itu. Dia ya hafal ucapan itu. Maka dibacakan kembali kepada orang-orang Ansar. Masih ingat. Ketika Rasulullah menyatakan tentang kalian. kemudian disebutkan kemuliaan-kemuliaan orang-orang Ansar. Sampai kemudian dan Rasulullah SAW menyatakan tentang kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang muflihin. Tidakkah kalian mendengar ayat Allah SWT yang menyebut kalian muflihin dan menyebut kami sadiqin? Ayat apa itu? Dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila akhirih sampai pada kalimat ulaika humus sadiqun. Berarti orang muhajirin disebut sadiqin. Kemudian walladzina tabawa dara min qablihim dan mereka yang mempersiapkan tempat dan keimanan dari sebelumnya. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampai dikatakan di akhirnya ulaika humul muflihun. Berarti orang Ansar dijuluki muflihin. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Huwa sammakum al-muflihin wa sammana sadiqin. Allah menjuluki kalian muflihin dan Allah menjuluki kami sadiqin. Dan dengar kenapa kata Allah di ayat lain, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin." Lihat, qanifidina azakumullah jelinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kalian bersama sadiqin. Ini bersama muhajirin. Allah menjuluki muhajirin sadiqin. Ila ghairi dzalika minal aqwal dari ucapan-ucapan lain dari Ibnu Ab, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang betul-betul tepat. Wal adillah al qawiyah dan dalil-dalil yang sangat kokoh kuat. Riwayat-riwayat fatadzakaratil ansar dzalika wan qadat ilai. Maka orang Ansar pun memahaminya. Hampir terjadi perpecahan antara Muhajirin dan Ansar. Tetapi dengan ucapan Abu Bakar, orang-orang Ansor kembali bersama Muhajirin. Kunu masadikin. Tetaplah kalian bersama sadiqin. Akhirnya mereka melihat nggak ada lain yang pantas menjadi khalifah kecuali Abu Bakar. Orang Ansor juga melihat nggak ada lain kecuali Abu Bakar. Karena menyelesaikan dari awal kegoncangan mereka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fabayyau Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dibayatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah dibayat dan resmi beliau sebagai khalifah. Yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah infad Jaish Usama. Memberangkatkan tentara Usama bin Zaid. Yang tadi sudah sampai Suraj, kemudian kembali. Karena mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Qala Abu Bakar li Usama, berkata Abu Bakar kepada Usama, "Unfud li amri Rasulillah SAW." Kerjakan laksanakan perintah Rasulullah SAW pada kalian. Fakallah Umar, kata Umar, kaif? Nursil hadal jais wal Arab qad tarabat alaik. Bagaimana mungkin kita akan mengirim tentara, pasukan perang kepada mereka? Padahal orang Arab di tempat kita dalam keadaan goncang, sebagian mereka begini, sebagian mereka begitu. Karena sebagian orang-orang Arab ada yang murtad dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau la'ibatil kilab bi khalakhil nisa'il Madinah ma radadtu jaisan anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dalam riwayat lain dikatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh." Sungguh tidak ada ilah atau demi yang tidak tidak ada ilah kecuali dia. Demi Allah yang tiada ilah kecuali dia. Lau jarratil kila bi arjuli azwaji Rasulillah. Kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah. Aku tetap akan memberangkatkan. Dan aku tidak ragu untuk memberangkatkan tentara Usama. Wala halatu liwa'a aqadahu Rasulullah. Aku nggak mungkin akan membatalkan bendera yang sudah dipasang oleh Rasulullah SAW. Keyakinan mengalahkan perhitungan. Perhitungan-perhitungan akal. Kalau begini kayaknya begitu. Kalau begitu kayaknya begini. Kalau ini masih kacau. Hmm, tidak. Dikalahkan. Ini Rasulullah yang berbicara. Rasulullah adalah utusan Allah. Utusan Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi besok. Yang maha tahu bahwa dia akan wafat sebentar lagi. Yang maha tahu kalau sebentar lagi akan terjadi begini, terjadi begitu. Rasulullah SAW mengutus. Maka Abu Bakar menyatakan, aku nggak akan batalkan. Juga ada kalimat lain dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yaitu menyatakan lastu tarikan syai'an karena ya'mal Rasulullah SAW illa amil tubihi aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW kecuali aku pun akan mengerjakannya karena aku khawatir kalau aku meninggalkan satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, an azig, aku akan menyimpang. Dikatakan dalam satu riwayat, bahkan disebutkan riwayatnya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Wallahi alladhi la ilaha illahu. Laula Abu Bakr istukhlif ma'ubid Allah. Demi Allah yang tiada ilah kecuali dia. Kalau Abu Bakar tidak dipilih sebagai khalifah, mungkin tidak diibadahi lagi Allah di muka bumi. Diulangi lagi kalimat itu. Diulangi lagi kalimat itu. Sampai para sahabat menyatakan, Mah ya Abu Hurairah. Cukup ya Abu Hurairah. Khawatir berlebihan. Mah ya Abu Hurairah. Kenapa? Kau ngomong seperti itu. Qal berkata Abu Hurairah, "Inna Rasulullah SAW wajah Usama." Rasulullah sallam berangkatkan tentara Usama bin Zaid fi mi'ah ila Syam dengan pasukan 700 orang ke Syam. Fala manazala bidhi Khashab ketika singgah mereka di daerah di Khashab Rasulullah SAW wafat. Wartadatil Arab sedangkan orang-orang Arab sebagian mereka murtad di sekitar Madinah. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر تد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة Maka ketika Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, Abu Bakar mengatakan berangkat tentara Usama. Para sahabat yang lain menyatakan, apakah kau akan memberangkatkan tentara ke Syam? Padahal di sekitar Madinah orang-orang murtad. Walladhi la ilaha ghairuh maka Abu Bakar menjawab, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan Zaid Usama. Aku tidak ragu untuk memberangkatkannya. Karena aku nggak akan membatalkan dengan mulutku apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fawajjah Usama. Masih ucapan Abu Hurairah. Maka Usama berangkat dengan pasukannya. Faja'ala la yamurru biqabilin yuridun al-irtidad illa Maka pasukan dari setiap melewati satu suku yang akan murtad, maka suku-suku tadi berkata, "Laula anna lihaula'i quwwatun ma kharaja mislaha ula." Kalau saja mereka nggak punya kekuatan, nggak mungkin akan mengeluarkan pasukan tentara sebesar ini. Dulu 700 orang besar sekali. Min indihim walakin nada'uhum hatta yalqawur Kata orang-orang dari suku yang mau murtad ini, kita lihat. Ini mereka berarti masih punya kekuatan. Buktinya, kalau tidak punya kekuatan, nggak mungkin mengirimkan tentara sebesar ini. Tapi kita tunggu saja apa yang terjadi di Romawi. Maka berangkat mereka, berjihad visabilillah, berperang dan menang. Allah menangkan mereka dan pulang dalam keadaan menang maka orang-orang Arab tadi urung untuk murtad. Maka kata Abu Hurairah, sungguh demi Allah, kalau bukan Abu Bakar yang dipilih sebagai khalifah, mungkin tidak diibadahi lagi Allah di muka bumi. Mereka semua akan murtad. Kejadian yang berikutnya adalah ketika orang-orang yang murtad tadi atau yang akan murtad berkata, kami nggak akan membayar zakat. Kami tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang yang doanya dikabulkan. Karena dikatakan khut min amwalihim sadaqatan tutahiruhum tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ini ayat yang dijadikan syubhat oleh mereka, oleh murtadin. Ambil zakat dari mereka yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wasalli alaihim dan berikan salawat untuk mereka. Sesungguhnya salawatmu sakanun lahum. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salawatmu, doamu pada mereka menenteramkan mereka. Maka kata orang Arab, aku nggak akan memberikan harta kami, zakat kami kepada orang-orang yang salawatnya nggak menenteramkan kami. Ayat tadi, inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salawat engkau wahai Rasul menenteramkan hati mereka. Jadi ketika mereka memberikan zakat, Allahumma salli ala ali fulan. Tentram mereka. Tapi kata mereka, kalau selain Nabi, aku gak tenteram. Kami nggak tentram. Kami gak mau bayar zakat. Kecuali pada Rasul. Karena Rasul wafat, maka kami gak bayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq menyatakan perangi mereka. Kaget semua. Terkejut mereka. Abu Bakar itu bukan tipe yang keras seperti Umar bin Khattab. Tipe yang lembut. Tapi ketika melihat perkara yang dianggap oleh beliau sebagai kekufuran, juhud menentang satu rukun dari rukun-rukun Islam, maka Abu Bakar menyatakan perangi mereka sebagai murtadin agar mereka tetap bayar zakat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasehatinya kalau mereka menolak zakat. Fasbir, sabarlah. Sabarlah mereka. Fasbir alaihim. Bukankah mereka masih sholat? Bukankah mereka begini? Bukankah mereka begitu? Maka Abu Bakar menyatakan, Wallahi lau mana'uni iqalan kana yu'addunahu ila Rasulullah SAW. Laqatalnahum alaih. Sungguh demi Allah, kalaupun mereka tidak membayar zakat senilai seutas tahli saja, iqal, sungguh Aku akan perangi mereka karenanya. Jadi bukan nilai harta yang dipikirkan. Tetapi akidah mereka yang menentang satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dikatakan dalam dalam lafaz lain, "Lau mana'uni inaqan." Kalaupun mereka tidak mau membayar zakat seekor anak unta, aku akan perangi mereka. Lakatalnahum alaih. Wallahi la uqatilannahum man farraqa baina zakati was salah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Dalam Al-Qur'an selalu disebut beriringan. Yuqimus salah wa yu'tu zakah. Selalu. Salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat. Maka aku nggak akan diam. Aku akan perangi mereka-mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Ada yang nyeletuk Dia adalah sahabat. Ma'aman. Saya Sayuqatil. Kamu akan perang bersama siapa? Ma'aman satu qatiluhum. Kamu akan berperang bersama siapa? Kata Abu Bakar, wahdi. Wahdi hatta tanfarida salifati. Sendiri. Aku akan perangi sendiri sampai terpisah urat leherku. Lihat ikhwan bin azakumullah. Keutamaan Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala maka mereka pun melihat bahwa ini kesungguh sungguh Abu Bakar. Dan melihat bahwa ini perkara yang betul-betul prinsip yang tidak bisa dirubah. Maka mereka pun berperang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Laula Abu Bakar nastukhlif ma'ubidallah. Kalau saja Abu bukan Abu Bakar yang dijadikan khalifah, maka sungguh Allah tidak diibadahi sekian orang murtad, murtad, murtad yang meninggalkan zakat, yang meninggalkan salat, yang meninggalkan ini puasa, ini meninggalkan itu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kembali keadaan umat dengan dibangkitkannya Abu Bakar dengan dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Wa qaddama al-umara 'ala al-ajnad wal 'ummal fil bilad mukhtaran lahum murta'iyan fihim fa kana dhalika min asad 'amalihi wa afdal ma qaddama lil Islam. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menentukan amir-amir, pemimpin-pemimpin tentara, pemimpin-pemimpin daerah di sana engkau, di sana engkau, di sini engkau. Sehingga setiap daerah ada pemimpin-pemimpinnya. Ini khudunin azakumullah dikatakan min asad di amalihi. Ini adalah amalan beliau yang paling lurus, amalan beliau yang paling tepat Wa afdalu ma qaddamuhu lil Islam dan ini adalah sebaik-baik apa yang beliau berikan kepada Islam. Wa qala li Fatimah. Dan berkata lagi kepada Fatimah yang datang menanyakan tentang warisan tanah Fadak. Datang Fatimah, Ali dan Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nurith Waqala la nuris ma taraknahu sadaqah. Kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mewariskan. Apa yang aku tinggalkan semuanya sedekah. Fadakar sahabat. Maka disebutkan sahabat-sahabat yang mendengarnya. Dan para sahabat juga mendengarkan dari Abu Bakar. Dan mereka semua menerima. Karena ada bukti, ada saksi Rasulullah SAW benar-benar berkata lan waris aku tidak mewariskan. Ma taraknahu sadaqah, apa yang aku tinggalkan semuanya sadaqah. Dan Abu Bakar tidak kemudian diam sampai situ. Tetapi menyatakan al bait makan dari baitul mal sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tentang mal bahwa sebagiannya adalah untuk mereka Rasulullah SAW dan keluarganya. Qul sehingga mereka tahu dan mereka tenang dengan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qala sami'tuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Dibacakan lagi hadis berikutnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La yudfan nabiyun illa haithu yamut. Ketika mereka berselisih, di mana dikuburkan Rasulullah SAW? Dijawab oleh Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak dikuburkan seorang nabi pun kecuali di tempat wafatnya wa fi dhalika kulli thabitul ilm wal qidam maka dengan itu Abu Bakar benar-benar orang yang betul-betul kokoh orang yang teguh pendirian dan teguh ilmunya dan betul-betul beliau adalah orang yang selalu paham pertama paham pertama kali ketika mereka mereka belum paham Abu Bakar sudah paham Ketika turun idaja jaa nasrullahi wal fatah, mereka gembira. Abu Bakar menangis. Ya. Kenapa kau menangis? Dia kabar gembira. Kata Abu Bakar, kalau datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, kalau manusia sudah yadkhulun fi dinillahi afwaja. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa yang tersisa? Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampunlah karena engkau tugasnya sudah selesai. Akan wafat. Baru yang lain menangis. Ya. Yang pertama jeli beliau. Dan Ibnu Abbas dalam riwayat lain. Ibnu Qul lihat ya, jelinya Abu Bakar Siddiq dalam segala perkara. Sehingga alhamdulillah ya, dengan bangkitnya Abu Bakar sebagai khalifah biidznillah taala terjadilah kebaikan-kebaikan perbaikan-perbaikan sampai istakhlafa Umar. Membakar sebentar, hanya dua tahun saja. Dan beliau meninggal sesuai dengan umurnya. Rasulullah SAW 63 tahun. Fadharat barakatul Islam. Maka diistakhlafa Umar bin Khattab. Yang selanjutnya Abu Bakar. Istakhlafa maknanya Abu Bakar memilih. Sebelum wafatnya, kalau aku wafat Umar. Jadi khalifah. Maka zaharat barakatul Islam, maka muncullah barakah Islam. Wa nafadzal wa'd as-sadiq lil khalifatain dan kemudian betul-betul terbukti janji yang benar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Iqtadu billadaina min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah, teladanilah dua orang setelahku Abu Bakar wa Umar. Terbukti benar-benar barakah dan terbukti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma ja'alaha Umar syura setelah Umar akan wafat sudah sakitnya ketika beliau terbunuh dalam keadaan beliau sudah tahu atau sudah atau dhann sudah praduga yang dominan bahwa dia akan wafat karena Umar terbunuh ketika beliau salat seorang ya, dari budak-budak Persia menghunuskan pedangnya, eh, pisaunya, khanjar, pisau pendek. Ditusukkan kepada Umar. Maka Umar menjerit mengucapkan sesuatu yang dipaham oleh manusia. Maka ada manusia yang di antara sahabat yang melemparkan jubahnya ke orang tadi sehingga orang tadi terkurung dengan e, pakaian tadi akan ditangkap Ternyata orang itu dibuka jubahnya sudah bunuh diri. Umar dirawat oleh beberapa orang yang ahli dalam bidang itu. Dikasih susu, diminumkan, keluar dari lukanya. Maka kata dokter tadi, berwasiatlah, engkau akan wafat. Berwasiatlah, engkau wafat. Engkau akan wafat. Maka manusia datang berduyun-duyun, takziah kepada Umar dalam keadaan beliau masih hidup. Takziah datang. Isbir. tasib. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wafatmu adalah uh, husnul khatimah. Padahal belum meninggal. Tapi sudah begitu keadaan. Sampai datang anak muda. Mengucapkan yang dengan kalimat yang sama. Innalillahi wa innahi raji'un. Sesungguhnya kami sangat kehilangan kalau engkau wafat dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ketika pergi, kata Umar, panggil orang itu. Ini diriwayatkan dengan rinci dalam Sahih Bukhari. Panggil orang itu. Dipanggil lagi anak muda tadi. Kata Umar, irfa thiyabak. Angkat pakaianmu. Karena dia isbal. Angkat pakaianmu. Lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bersih bagi hatimu. Karena bin Azakumullah sudah angkat pakaiannya. Anqalithiyabik itu lebih bersih buat pakaianmu, tidak mengengser ke tanah dan juga lebih baik, lebih besar pahalanya di sisi Rabbu. Akan wafat, masih ingat nahi munkar. Ini Umar. Kemudian berwasiat. Pertama pesan mengutus seorang kepada Aisyah minta izin untuk dikuburkan di sebelah Abu Bakar dan Rasulullah SAW dan diizinkan. Kemudian berwasiat lagi dengan wasiat berikutnya dengan wasiat berikutnya. Di antara wasiat berikutnya adalah memilih enam orang yang akan menjadi gantinya nanti. Majelis syura. Kalian bermusyawarah dan ikutkan anakku untuk bermusyawarah, tapi jangan dipilih. Tapi jangan dipilih. Tapi ikut bermusyawarah.